Maka surgalah bagi orang-orang yang dianggap atau sebagai orang-orang yang asing itu. Hadis ini <clears throat> merupakan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bahwa Islam ini datang semula asing di tengah-tengah manusia. Dan di kemudian hari akan kembali menjadi asing. Maka Islam diapit oleh dua keasingan. Di permulaannya dan di akhirannya. Sebagaimana di awalnya asing. Maka di akhirnya pun akan kembali dianggap asing. Di awal <clears throat> ketika dunia sebelum datangnya Rasul Sallam tenggelam dalam kemusyrikan, kekufuran dan kemaksiatan, kejahilan dan buta dari hidayah Allah sama sekali. Sampai kemudian datangnya Islam, ajarkan kepada mereka tauhid dan iman, sunnah. Maka terlihat atau dianggap oleh mereka asing, aneh, menyalahi kultur dan budaya yang bertahun-tahun lamanya telah dijalani oleh manusia. Sehingga mereka ingkari, mereka tolak, mereka kecam dan mereka cela. Kalau itu di permulaannya begitu pula di akhirnya, di akhir zaman ketika semakin berkurang, semakin sedikit ahlul iman, semakin sedikit ahlul hak, ahlul Islam yang mayoritas ahlul fujur ahlu tughyan, ahlu syirk wal billah. Di musnad Imam Ahmad dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW ditanya ketika beliau katakan fatuba lil ghuraba man humul ghuraba siapa itu orang-orang yang asing beliau pun jawab an-nuzza' minal qabail an-nuzza' minal qabail yang terpisah-pisah dari Kobila Kobila, dari suku-suku artinya mereka terpencar ahlul hak yang huraba yang asing ini di satu suku mungkin itu suku besar, Kobila besar. Ahlul Hak, ahlu sunnah yang ada di sana paling-paling dua tiga orang. Di suku satunya begitu dua tiga empat orang sedikit. Di satu suku mungkin hanya seorang diri dia berdiri di atas sunnah. Sedikit minoritas di tengah sukunya yang besar, di tengah kobilahnya yang banyak. Nah, Bahkan mungkin di satu kabilah tidak satu pun orang yang mengerti sunnah apalagi mendakwahkannya. Maka mereka minoritas hampir tidak tersebutkan karena minimnya mereka dan banyaknya mukhalif yang menentang banyaknya yang melanggar dan menyalahi mereka di Ajurri ketika Rasul ditanya manhum ya Rasulullah beliau jawab alladzina yuslihun atau yasluhun idza fasadannas nas mereka itu orang-orang yang soleh ketika orang pada rusak. Fasid. enda fasadin nas. Ketika mayoritas orang rusak. Menyalahi syariat Allah. Ketika banyak kemaksiatan di sana sini. Marak. Dosa. Dan maksiat. Mereka sibuk membenahi dirinya, mensolehkan dirinya, membenahi ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah. Di riwayat Tirmidzi lafadznya alladzina yuslihun ma afsadan nas mereka yang membenahi di, dari yang dirusak oleh manusia. Banyak orang merusak, mereka membenahi islah dakwah. Kalau tadi mereka mensolehkan dirinya, membenahi pada dirinya, pasif, tapi mereka juga aktif membenahi umatnya, berdakwah membenahi orang lain. Yuslihun maaf sadan nas. Demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada mereka surga Tuba ditafsirkan dengan jannah, ditafsirkan pula bahwa itu nama pohon di dalam surga. Al-Muhim jelas itu kenikmatan dari Allah, balasan bagi mereka yang memiliki sifat-sifat satu ghuraba yasluhun idza fasadan nas mereka orang yang bersungguh-sungguh, sibuk, berbenah diri, mensolehkan dirinya dengan ketaatan, amal soleh, ilmu nafi'. Yang kedua, yuslihun maaf dan nas. Membenahi. Berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, bernasehat. Nah, membantah yang batil, membantah syubhat, mentahdir, semua itu sifat huraba yang dirusak orang dari agama Allah, mereka membenainya Sifat yang ketiga seperti di Musnad Imam Ahmad, kaumun qalil fi kaumin su' kathir. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Mereka itu kaum yang sedikit di tengah-tengah kaum yang jelek, mayoritas yang jelek. Yang bermaksiat kepada mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Yang tidak mau dengar mereka lebih banyak dari yang mendengar. Yang mau taat lebih sedikit dibanding yang menentang dan melawan. Memusuhi mereka dengan berbagai macam cara tentunya. Dari hadis ini, dari seluruh riwayat yang ada berarti kita pahami du'atul haq dai yang menyeru kepada al-haq du'atul huda <clears throat> mereka bersama dengan orang-orang yang mau mentaati mereka selalu dalam keadaan minoritas aqallun nas Selalu mereka menjadi orang yang minim jumlahnya. Sedikit. Dibanding dengan duatul batil. Para penyeru kebatilan jauh lebih banyak. Begitu pula yang mau mendengar dan mentaati penyeru-penyeru kebatilan itu lebih banyak jumlahnya. Itu kabar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya <clears throat> terkait huraba di awal Islam kita tahu dalam sirah bagaimana sedikit yang mau mendengar dakwah Rasulullah SAW. Itu pun dengan sembunyi-sembunyi di awal-awalnya. Karena tekanan dan pressure dari musyrikin Quraisy. Minim sekali di tengah-tengah keangkuhan dan kezoliman Quraisy dan orang-orangnya. Mereka lari menyelamatkan imannya. Menyelamatkan agamanya dari kemusyrikan dan kejahatan orang-orang musyrikin. Sampai kemudian mereka hijrah Habasyah pertama, hijrah Habasyah kedua, hijrah Madinah. Di dalam riwayat dari Ibni Umar diriwayatkan marfu sampai ke Rasul juga diriwayatkan mauquf kepada Ibni Umar. Rasulullah sebutkan al-farrarun bidinihim baathuhumullah ma'isa bin Maryam. Mereka orang-orang asing di akhir zaman juga orang yang lari melarikan agamanya, menyelamatkan agamanya dari fitnah yang begitu dahsyat terjadi di alam ini, di dunia. Allah bangkitkan mereka bersama Isa ibnu Maryam salam di akhir zaman para guraba. Walaupun hadis ini ada kelemahan di dalam sanatnya, yang jelas sifat-sifat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mengikuti al-haq orang yang di atas al-haq menghadapi cobaan besar, menghadapi fitnah dari berbagai arah, dari orang-orang yang bermaksiat kepada mereka, dari para dai hizbiyah, dai batil dan orang-orang yang bersamanya. Fitnah terus demikian silih berganti semenjak zaman Uthman ibn Affan yang membuat beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu dan masa-masa berikutnya fitnah syahwat syahwat dan yang lebih berbahaya fitnah syubhat terus merongrong umat ini syaitan tidak akan tinggal diam menyeret mereka kepada kenestaan dan itu yang Rasulullah isyaratkan dalam hadis Irbat ibnu Sariyah fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira yang hidup setelah aku dari kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Khilafat, syubuhat. Perselisihan yang dahsyat. Yang mengombang-ambingkan banyak orang. Yang satu terguling, tenggelam di tengah lautan, lautan fitnah. Yang satu terdampar, entah terlempar kemana arahnya. Walhasil, fitnah. Seperti Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an ketika tanya kepada para sahabat yang sedang duduk-duduk Siapa di antara kalian kata Umar yang mendengar Rasul SAW berbicara tentang fitnah? Kata sebagian sahabat yang ada, kami mendengar, kami mendengar, aku mendengar Rasulullah berbicara tentang fitnah. Kata Umar, Umar faham. Sepertinya yang kalian maksud fitnah seseorang pada istrinya, anaknya, tetangganya. Fitnah pula. Anak kadang begini begitu, istri kadang begini begitu. Membuat seorang hamba terkadang lalai dan menyalahi syariatnya nah, istri. Makanya disebutkan mereka itu mabkhalatun wa majbana membuat seorang lelaki mabkhalah bakhil jadi pelit artinya tidak mau bersedekah berinfak ya karena anak istri tuntutannya yang begitu banyak minta ini itu. Nah, orang untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah berpikir sekian kali kebutuhan rumah tangganya, tuntutan istri, anaknya ini itu. Mabkhalah. Membuat seorang muslim pelit untuk mau menginfakkan hartanya. Wa majbana dan membuat seorang lelaki jadi penakut. Majbana, jubun penakut untuk membela yang hak, penakut untuk melawan yang batil karena banyaknya ancaman, cercaan. Oh, jangan, anu jangan begini nanti kita akan dicemoohkan orang, akan dicela, akan di kucilkan, kita akan ini begitu, akan dimusuhi. Sudah kamu jangan ikut-ikut. Nanti kamu apa kata orang, apa kata orang tua, apa kata begitu, ditakut-takuti suaminya. Atau kalau itu anak, bapaknya ditakut-takuti. Sehingga dia mau bergerak, mau memberi pertolongan, memperjuangkan ahlul hak, Nah, nggak bisa. Ditakut-takuti jadi pengecut untuk menyuarakan al-haq, untuk membela al-haq, untuk melawan yang batil akibat anak istri fitnah. Walhasil pada tetangga juga demikian, kadang ada kesalahpaham ada permusuhan begini. Nah, kata Umar kalau itu tukafiru hasala wasiyam wasadaqah terhapus dengan ibadah-ibadah amal soleh, puasa, sholat, sedekah. Tetapi yang aku maksud kata Omar, fitnah yang Rasulullah sampaikan allati tamuj maujal bahr. Fitnah yang seperti ombak di lautan. Kamu tahu ombak di lautan seperti apa? Kencangnya. Dahsyatnya angin, ombak. Kapal itu terombang-ambing. Dia bisa terjungkir, terbalik, tenggelam karena ombak yang begitu dahsyat. Dia bisa terlempar, terdampar entah kemana. Fitnah. Menunjukkan, kata Imam Nawawi, Fitnah itu begitu kuat. Fitnah itu begitu dahsyat. Subhat yang begitu menipu. Mempermainkan akal. Dan pikiran manusia. Orang jadi label dan nggak karuan, rusak. Kuat. Fitnah yang seperti itu. Nah, Kemudian Hudzaifah yang mengatakan ketika itu sahabat diam dan Hudzaifah katakan aku yang mendengar Rasulullah SAW menyampaikan tentang itu. Kemudian beliau sampaikan hadis Ra'dul fitan 'alal qulub ka'ardil hasiri udan udan al hadis. Maka di antara manusia ada yang terseret kepada fitnah syahwat rusak akibat fitnah fitnah syahwat نسأل الله العافية karena dahsyatnya yang mungkin bahkan itu tidak ada di zaman terdahulu gak usah lama-lama di angkatan bapak kita mungkin kakek kita belum ada sedahsyat itu fitnah syahwat ada yang lebih buruk dari mereka terseret oleh fitnah syahab syubuhat fitnah syubhat yang lebih buruk lagi mereka yang terseret pada keduanya terseret fitnah syahwat terseret pula oleh fitnah-fitnah syubuhat Makanya kewajiban setiap muslim maupun muslimah untuk memahami dan mempelajari nusus nas dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah terutama memang di masa-masa fitnah agar dia Allah lindungi agar dia Allah jaga Allah selamatkan dari berbagai kejahatan fitnah yang ada فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومهدثات الأمور إلى آخره pegangi oleh kalian sunnahku ketika melihat perselisihan yang banyak sunnah para khulafa ur rasyidin para sahabat Abu alaiha bin nawajid Gigit Dengan gigi gerahang kalian Jangan lepas Kuat-kuat pertahankan Ini terhib Anjuran Sisi terhib Ancaman, larangan juga Rasul sampaikan tidak cukup itu Wa iyyakum Wa muhdathatil umur Berhati-hati kamu jauhi dari perkara baru yang diada-adakan oleh manusia yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya. Pelajari dan amalkan kebaikan. Ketahui jalan-jalan kebatilan untuk kamu tinggalkan selamat darinya. Demikianlah sifat dari Taifatul Mansurah Firqatul Najiyah kelompok yang selamat yang mendapat pertolongan dari Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka ini la tazalu taifatun min ummati zahirin alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik akan terus ada. Tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka berada di atas al-haq. Atau di riwayat lain, alal haqi dohirin. Tidak akan memadorotkan mereka orang-orang yang khudlan kepada mereka, menyampakkan mereka, mencampakkan mereka atau orang-orang yang menyelisi mereka sampai datangnya keputusan Allah dalam keadaan mereka tetap di atas al-haq. Hadis Bukhari dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Kelompok ini seperti tadi yang Rasul sebutkan ghuraba aneh dianggap orang asing mereka nilai tetapi seperti yang Rasul berikan kabar gembira untuk mereka, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak merugikan mereka. Tidak memadorotkan mereka. Yang mencampakkan maupun yang menyalahi, menyelisi mereka. Fa antum barakallahu fikum kalau melihat ahlu sunnah di zaman seperti ini dibanding dengan ahlul ahwa ahlul bidah kam nisbat yang hampir tidak bisa tersebutkan kecil sekali minoritas sekali di hadapan banyaknya ahlul batil dan penyeru-penyerunya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa mereka menghadapi orang-orang yang menentang mereka, menentang Taifah ini, Huraba ini, Rasul bagi menjadi dua. Dua golongan, dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok muhadhil yang mencampakkan. Kelompok kedua kelompok mukhalif yang menyalai Al-mukhalif amruhu wadih. Urusannya jelas. Yang menyalai ahlu sunnah menentang mereka jelas di luar soft. Memang dia langgar dan dia tentang pokok-pokok dan usul halusunat dan terang-terangan. Kalau sini namanya Jahmiyah. Mereka pun tidak mengaku kalau dirinya ahlu sunnah selesai perkara. Memang bukan dari ahlu sunnah, mukhalif. Ini Mu'tazila, ini Asy'ariyah, ini Rafidhah, Syiah, Khawarij dan yang lain-lainnya sudah. Di luar musuh yang nyata di depan mata. Wadih. Hmm. berhadapan-hadapan langsung denganmu Tetapi al balak yang jadi balak musibah justru dari kelompok kedua ini al-mukhadzil golongan mukhadzilin Karena mereka ini pada kenyataannya tampak bersamamu dalam beberapa perkara yang kamu juga ada padanya. dalam ajaran sunnah, dalam manhaj, dalam akidah bersamamu. Sama seperti kamu. Tetapi balaknya musibah dia ini adalah takhzil. Khadalahum. Al-khudlan itu datangnya dari orang dalam. Al-khudlan itu datangnya dari orang dekat. Dalam bahasa Arab dikatakan khudlan. Mereka katakan akhi khadalani. Sahibi khadalani. Yang dikatakan khudlan itu pada teman, sahib, saudara, orang yang dugaanmu Dia pasti akan menolong kamu, tidak akan membiarkan. Tapi malah sebaliknya yang terjadi. Itulah khudlan. Gak ada orang Arab gak mengatakan aduwi khudalani. Musuhku mengkhudlan aku gak ada. Musuh-musuh di luar memang. Khudlan itu dari orang dekat, orang dalam. Khudalahum. maka dia tidak menolong kamu. Di saat kamu butuh-butuhnya pertolongan. Wow. Gampangannya misalnya kalau nasallallahu al afiyah, misal saja kamu jalan berempat misalnya. Ya. Di jalan dipalak oleh preman dua orang misalnya. Kamu banyak bawa banyak uang, harta. Kamu kan ingin menjaga hartamu. Yang kamu harapkan, dugaan kamu, tiga orang temanmu ini akan membela kamu. Melindungi apa yang milik kamu. ya kan? Tapi justru di saat dibutuhkan itu tiga orang ini lari tunggang langgang mencampakkan kamu, dimakankan kamu kepada si preman. Ini khudlan semacam ini. Di saat kamu butuh-butuhnya pertolongan, justru orang dekatmu yang kamu anggap selalu bersamamu dan akan menolong kamu, di situ dia mencampakkan kamu maka dia tidak membela dan menolong kamu. Kalau masih di titik sampai di sini mungkin mending dalam tanda kutip. Itu pun sudah jelek ya. Teman kok mencampakkan temannya. Saudara dekat Kok tega seperti itu? Tapi masih mending kita bilang. Ini lebih lagi balaknya, musibahnya. Di mana dia tidak mau diam. Sehingga kamu selamat dari kejahatan lisannya. Kalau dia diam, tutup mulut, Paling tidaknya kamu selamat dari kejahatan lisannya. <clears throat> Tapi al-mukhadzil tidak puas dengan sifatnya yang pertama, mencampakkan. Dia pun aktif berbicara menentang kamu. Berbicara memojokkan kamu, di saat kamu sedang butuh-butuhnya pertolongan dari dia. Malah suara sumbang yang ada darinya. Malah komentar negatif yang ada darinya. Oh ya memang dasar fulan itu begini. Fulan memang si hasid. Fulan memang begini. Alan begini. Ini begitu. Lisannya tajam kepada kamu. Mukhadzil. Mencampakkan kamu plus tidak diam lisannya berbicara. Memojokkan dan semakin menyudutkan kamu. Di saat kamu butuh pertolongan, kamu sudah menghadapi sekian banyak orang yang memusuhi dan menentang dakwahmu. Mukhadzil. Khadalahum. Ini yang Rasulullah sebutkan. Balak dari mereka. Kalau mukhalif hayyin Gampang urusannya. Jelas. Gampang dalam artian jelas. Musuh nyata di depan mata. emang dia tidak mengaku sebagai ahlu sunnah. Tidak mengaku. Selesai urusan. Orang pun tahu beda ada jurang pemisah. Ini ahlu sunnah, ini jamia ini ahlu sunnah, ini ikhwan muflisin, ini JT dan semisalnya. Nah. Tapi bala al mukhazil barakallahu fi. Ngakunya bersamamu. Yang dia tampakkan sejalan denganmu. Atributnya sama dengan atributmu. Mungkin bahkan menisbatkan kepada yang kamu juga menisbatkan padanya. Kepada alim fulan, kepada syekh fulan, balak dari mereka. sudah tidak membela kamu, lisannya pun tidak dia kekang, sehingga kamu pun tidak selamat dari kejahatan lisannya. Atau dia berbicara kasih komentar yang menggembirakan lawan-lawanmu. Dia menyampaikan statement-statement, komentar-komentar yang membuat tepuk tangan musuh-musuhmu mentertawakan kamu. samata tul ada. Ini mereka mukhadzil. Sehingga musuhmu istirahat. Istirahat di tempat. Gak perlu capek-capek ngadepi kamu. Mereka tidak perlu capek-capek menghadapi ahlu sunnah. Sudah ada yang mewakili. Sudah ada yang berbicara. Yang pembicaraan itu menyakitkan hati kamu. Yang pembicaraan itu atau tulisannya. Nah, membuat kamu sedih dan tersayat-sayat hati kamu. Gembira ria musuh-musuhmu. Dan itu yang mereka tunggu-tunggu. Di saat ahlu sunnah menghadapi fitnah hizbiyin yang begitu dahsyat, menyesatkan dan memporak-porandakan dakwah, Ihya uturas ya. Sururi, fulan dan fulan. Nah, lihat para mukhazil ini, tingkah lakunya. Bicara dia komentar. Ihya Uturaf masih diperselisihkan oleh para ulama. Tidak semuanya menghizbikan, mengatakan itu hizbi. Sementara tahdir dan penghizbian itu harus ada kesepakatan dari para ulama. Tidak ada kesepakatan maka tidak boleh kamu mengecam dan memastikan itu hizbi. Satu subhat. Mukhadzil. Ngapain kamu jauh-jauh daurah ke sana? Daurah ke situ Indonesia Timur entah Indonesia mana. Dua hari, tiga hari berdakwah di sana daurah membicarakan ihya turah sementara di sana orang belum mengerti tauhid digembosi kamu mukhadzil khadalak mencampakkan kamu dan kamu tidak selamat dari kejahatan lisannya kamu sedang menjaga muslimin dan saudara-saudaramu ahlu sunnah dari kejahatan mereka Yahutura dan Hizbi yang lain nah, ini malah seperti ini komentarnya kamu gak akan ditanya di kuburan tentang Ehauturoth. Ngapain kamu bahas Ehauturoth? Ngapain kamu bahas fulan dan fulan? Entah itu Yazid Jawa, entah itu siapa. Tidak dia tidak salafi tapi begini. Ah, mukhaddil. Di saat kamu sedang menghadapi musuh. khodalaka. Kamu betul-betul dicampakkan. Kamu betul-betul ditinggalkan dan tidak selamat dari lisannya. Dan omongan dia yang menggembirakan lawan. Kamu sudah asing. Kamu sudah dianggap aneh. Ya, kamu sudah minoritas. Ditambah lagi dengan kenyataan pahit. Wallah pahit mukhadil menambah pahitnya, menambah sulitnya kondisi, semakin berat orang mempertahankan agamanya. Semakin sulit bala dari mereka. Khodalaka. Semakin asing kamu. Orang akan semakin mudah mencela dan menyalahkan kamu. Makanya jangan sok pintar. Makanya jangan sok benar. Makanya, makanya. Buktinya fulan dari mereka sendiri begini. Buktinya fulan nih komentarnya di BBM, di Facebook, entah di mana lagi sudah. Dibuat senjata untuk pukul kamu karena orang taunya dari kamu, bersama kamu. Semakin asing, semakin aneh, semakin berat. Tetapi absyiru bergembiralah di satu sisi walaupun pahit dan beratnya ujian. Hiburlah dirimu, wahai ahlu sunnah, dengan berita-berita yang Rasul saw sebutkan. Wasallam sebutkan. tidak akan memadorotkan, dinafikan oleh Rasul saw. Madorot yang ada sebatas gangguan. Gangguan iya tentunya mengganggu sangat. Makanya Allah katakan lan yadurrukum illa ada. Mereka tidak akan memadorotkan kamu kecuali sebatas ada. Kamu sakit hati ya sakit hati tentunya kamu jengkel, tersayat hatimu. Gak menduga kok bisa seperti itu, kok sejauh itu. Orang yang kamu mengira dan menduga dia akan bersamamu, membela kamu. Ada, tetapi untuk memadorotkan tidak akan bisa, tidak akan mungkin. La yadurruhum. Karena kebenaran Mansur pasti dibela oleh Rabbul Alamin pasti diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semua tasliyah hiburan bagi ahlus sunnah benar-benar orang yang memegang berpegang teguh dengan agamanya kal qabidin alal jamrah seperti pemegang bara api semakin panas semakin sulit, semakin berat. Makanya kata Imam Auza'i terkait hadis Ghuraba ini beliau katakan ama innahu mayat habul Islam bukan Islam yang hilang bukan Islam yang pergi kata Imam Auza'i walakin yadhabu ahlus sunnah Tetapi yang hilang adalah ahlus sunnah, ahlul haq. Yang benar-benar jujur di atas al-haq. Hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid. Hingga di suatu negeri kamu tidak dapati ahlu sunnah kecuali satu orang. Satu orang. Tidak lebih. Entah kemana ahlu sunnah. Atau lebih tepatnya entah kemana orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah. Hanya satu orang di negeri itu, di daerah itu. Yang benar-benar di atas sunnah. Islamnya tidak hilang. Islam ada walhamdulillah. Tapi ahlu sunnah. Ini yang berkurang dan berkurang hilang. satu di hadapan sekian banyak ya betapa asingnya. Kalau tidak kuat-kuat iman dan Allah berikan keteguhan kepadanya, goyah dia labil. Bisa-bisa dia introspeksi diri dalam artian introspeksi yang nggak benar. Dia jadi ragu, apa betul saya apa nggak keliru? Masa orang sekian banyak, gua yang ngaku sunnah. Begini-begini, cuman saya yang mengelawan arus. Saya seorang diri. Tok, satu orang. Jangan-jangan saya yang keliru. Goyah dia labil jadi. Masallallahu alaihi wasallam. Makanya para a'imah mewasiatkan ahlu sunnah untuk sabar dan menyadari kondisinya. Kata Imam Hasan al-Basri, menyampaikan wasiat kepada teman-teman dan muridnya Ya ahlas sunnah Tarfaku Fa innakum min aqallin nas Wahai ahlus sunnah Sayangi diri kalian Karena kalian itu Orang yang sangat minoritas Artinya sayangi Jangan kamu hadapkan diri kamu kepada perkara-perkara yang berat yang tidak akan mampu kamu pikul. Jangan paksakan dirimu memikul sesuatu yang di luar kapasitasnya. Nanti kamu bisa patah tulang. Nanti kamu bisa sakit encok. Kalau itu dipaksakan memikul sesuatu yang di luar kemampuannya. Sayangi diri kalian karena kalian minoritas sedikit. Hati-hati. Jaga. Jangan sampai yang sedikit ini pun dipaksakan menjalani sesuatu yang di luar kemampuannya sehingga berantakan semua isinya. Kalau itu di masa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala tabi'in abad kedua sudah seperti itu Hasan Al-Basri bicara Kalian minoritas, sayangi diri kalian, hati-hati, wasiat-wasiat. Kira-kira kalau Hasan al-Basri hidup di zaman ini mau bicara apa? Rahimahullah. Di zaman beliau sudah dikatakan asing. Sedikit kalian tapi ini nih. Kif kalau kemudian di masa yang semakin parah fitnah dan syahwat, syubuhat. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. disebutkan oleh Imam Yunus Ibn Ubaid rahimahullah laisa syai'un aghrabu minas sunnah wa aghrabu minha man ya'rifuha tidak ada yang lebih asing dari sunnah tapi lebih asing lagi orang yang mengetahuinya. Artinya orang yang sunnah itu sendiri asing tentunya. Karena sudah banyak yang dilanggar, banyak ditinggalkan, orang banyak tidak tahu. Asing sekali. Itu sunnah. Orangnya yang kemudian faham sunnah, mengamalkannya. Tidak hanya itu, dia dakwahkan, dia perjuangkan, dia ya amar ma'ruf, dia ya naik mungkar, dia bersabar, lebih aneh lagi. Lebih asing lagi, lebih sedikit lagi. Itu yang Yunus bin Obed sebutkan. Lebih minim lagi. Berapa orang yang bisa seperti itu dihitung? asing dan sangat asing perkaranya bahkan di masa a'immah di masa atba' tabi'in atau di masa tabi'in perkara asingnya al-haq dan orang-orang yang berada di atasnya sampai-sampai disebutkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah Beliau tentunya dikenal selain keilmuannya, ma'ruf, keadilannya, zuhudnya. Tentunya orang yang waro, orang yang zuhud, berhati-hati sekali. Ini oh jangan, ini subhat, haram, tidak boleh. Ini jangan, ini. Tentunya sempit bagi keluarganya. Sebentar-sebentar nggak boleh, sebentar-sebentar haram. Ini nggak boleh. ini Kan seperti orang awam kan sering itu yang mereka suarakan. Apa kamu ini dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, sedikit-sedikit subhat nggak boleh, nggak bisa hidup kamu. Sehingga keluarganya, istri beliau mengatakan kepada beliau Umar bin Abdul Aziz, "Arahanallahu minka." <clears throat> Semoga Allah menyelesaikan kami darimu. Itu doa kejelekan. Arahanallahu minka. Bahasa halus itu, bahasa kasarnya cepat-cepat kita mati. Sehingga roha, keluarganya roha sudah terserah mau ini mau itu beli terima ini nggak ada nggak ada penghalang tapi selama ada Umar bin Umar bin Abdul Aziz Segalanya dikekang, segalanya diatur, nggak boleh, subhat, haram, ini, begini, begini. Nggak bebas keluarganya. Sampai istrinya pun mengatakan itu arahanallahu minka. Sampai pada tingkatan kalau orang terdekat denganmu istrimu nggak bisa faham, nggak mau mengerti apa yang kamu Amalkan apa yang kamu itu keasingan yang luar biasa. Hurbah yang luar biasa. Belum juga kamu keluar rumah, di dalam rumah kamu menghadapi pertentangan anak istrimu. Walaupun di sisi lain tadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan amin. Amin. Doa kejelekan dari istrinya beliau mengaminkan. Yang ulama jelaskan karena Umar memahami, Umar faham tentunya oh, beliau alim dan khalifah. Tapi beliau ambil sis makna baiknya yang dikehendaki istrinya tadi maknanya arohanallahu minka semoga kamu cepat mati dan kami bisa bebas semuanya. Tapi yang di yang difahami atau yang dimaukan dengan aminnya Umar arahanallahu minka agar kita mendapatkan rahat darimu. Roha itu ketenangan. Ketentraman. Ini beliau takwilkan pernyataan istrinya dengan diaminkan tadi agar kemudian keluarganya itu dapat tenang, bisa tentram dari beliau sebagai seorang suami, seorang bapak. Makanya diaminkan. Ya sisi lain pendidikan husnul muasyarah zaujiyah. Baiknya pergaulan suami istri. Orang dituntut untuk tidak semua kesalahan istri kamu ladeni tidak semuanya kemudian kamu anggap serius kemudian kamu minta pertanggungjawaban darinya nggak mungkin ya akhi dia perempuan akalnya berkurang agamanya kurang makanya bahkan Allah ketika menyebutkan tentang Rasulnya SAW arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd berkait istri beliau sebagiannya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu sebagian yang lain a'rad beliau berpaling darinya nggak dianggap oleh Rasul dan begitulah Nah semua permasalahan ya akhi kamu tuntut dia. Apa? Apa kamu bilang tadi? Ulangi lagi. Coba, ini. Ya akhi dia perempuan. Namanya perempuan kadang ceplas-ceplos semaunya keluar kata-kata dari lisannya. Tidak terkontrol karena memang i, agamanya kurang, akalnya kurang. Semaunya kalau sudah mau bicara, bicara tanpa ada rem sudah. Tidak semuanya harus kamu kamu meladeni dan Nah, kamu dudukkan, kamu minta pertanggungjawaban, nggak bisa. Kamu harus tanggung jawab. Anti tadi bilang begini, apa mau mau begini, wah, badik keluar nanti. Jangan. Nah. Yang memang perkara itu besar, memang tidak bisa kamu diamkan, tidak boleh kamu tolilir, mungkar, kamu dudukkan, kamu nasihati, begini, begini. Nah. Al-Muhim itu di sisi lain. Di dalam riwayat Abu Umamah dari hadis uh, di dalam Abu Dawud dan Tirmidzi juga Tobroni Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli syai'in iqbalan wa idbaran. Segala sesuatu itu ada masa dia maju, ada masa dia mundur. Ada waktunya dia maju, bagus. Ada masanya kemudian dia mundur, berkurang. Wa inna min iqbali hadzal din ma kuntum alaihi minal ama wal jahala wa ma ba'athani ya Allahu bihi. Dari majunya agama ini dulunya kamu dalam kebutaan, dulunya kalian dalam kejahilan, Kemudian Allah utus aku kepada kalian. Wa inna min ikbali hadad din an qabila bi asriha hatta la yujadu fiha illal fasik wal fasiqan fahuma makhurani dalilani intakallama kumi'a wa kuhira wa tuhidah. termasuk dari majunya agama ini kabilah suku masyarakat di suatu tempat atau suatu suku tafakoh belajar agama mengerti fikih fiddin semuanya satu kabilah Sehingga tidak ada di kabilah itu yang fasik kecuali satu orang atau mungkin dua orang. Di satu kabilah, di satu daerah banyak yang fasik cuma satu, dua orang. Maka dua orang ini dalam keadaan dia yang hina, dia yang tertekan. Karena di sekelilingnya orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang baik, maka direndahkan kefajiran mereka, kefasikan mereka. Dicampakkan oleh kobilahnya. Apa ini orang melakukan kefasikan? Yang as, yang yang fasik ini asing di tengah-tengah orang-orang soleh. kalaupun dua orang ini bicara, mau membela-bela kefasikannya, mau mentertawakan dan mencemoohkan kesolehan kabilahnya terbantahkan dan tertindas mereka nggak bisa menampakkan ujung kamu memang yang begini begini orang soleh satu dua orang yang fasik itu dari majunya agama. Segala sesuatu seperti yang Rasul sebutkan, ada masa dia maju, berkembang, baik, ada masa dia mundur ke belakang, Wa inna min idbari hadha din antajfual qabilatu bi asriha. Sementara dari mundurnya agama ini satu kabilah Jawa kering dari ilmu dari kebaikan sakobila atau suku. Hatta la yurafiha ilal faqih wal faqihan. Sehingga di kobila itu gak ada orang faqih, gak ada orang alim kecuali satu, dua orang. Lainnya gak mau belajar, gak mau tahu, gak mau peduli ilmu. Fahuma makhuroni dalilan. Dua orang faqih ini dia sekarang yang tertindas, dia sekarang yang terhinakan, dicampakkan. Intakallama fa bil ma'ruf wa nahaya 'anil munkar qumi'a wa quhira wa tuhida. Fahuma makhuran dalilan la yajidani 'ala dhalika awanan wala ansara. Kalaupun keduanya bicara beramar ma'ruf, kepada kabilahnya, bernahi mungkar, kumia dibantah, dicaci maki, dicela oleh mereka, ditekan, dipreser.